Kita berpindah ke dalam kitab yang lain. Kitab tujuan kita di bulan Sya'ban ini adalah kitab Istiqbal Ramadan atau di dalam nuskhah ada yang membuat judulnya Istiqbal Syahri Ramadan. Menyambut kedatangan Ramadan atau menyambut kedatangan bulan suci Ramadan. Kitab ini sebenarnya adalah kumpulan dari penjelasan-penjelasan yang disampaikan oleh Syekh Ahmad An-Najmi rahimahullahu taala di dalam kajiannya, muhadharahnya dan sebagian pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada beliau rahimahullahu taala sehingga disusun, dikumpulkan dan jadilah sebuah kitab kecil atau disebut dengan risalah ya. Fungsinya bekal. Fungsinya adalah sebagai bekal bagi kaum muslimin agar mereka mengetahui apa yang akan dihadapi dari bulan suci Ramadan. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, bulan suci Ramadan insyaallah taala tidak lama lagi akan datang. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ballighna Ramadan. Ya Allah, jadikan kami orang-orang yang bisa menjumpai bulan suci Ramadan. Kaitannya dengan bulan suci Ramadan adalah bulan Sya'ban yaitu bulan yang dimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat memperhatikan bulan ini, yaitu bulan Sya'ban. Disebutkan dalam hadis yang sahih bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah berpuasa sebulan penuh kecuali bulan suci Ramadan. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam paling banyak berpuasa di bulan Syaban kecuali sedikit. Yani di dalam bulan Syaban Rasulullah memenuhi hari-harinya dengan berpuasa kecuali sangat sedikit. Beliau tidak berpuasa. Kenapa? Karena larangan untuk puasa full satu bulan kecuali bulan suci Ramadan. Akan tetapi di bulan Sya'ban Rasulullah tidak lagi mempraktekkan puasa Senin Kamis ataupun tidak lagi mempraktekkan puasa-puasa al-bid juga tidak lagi mempraktekkan puasa-puasa yang dinamakan saum yom wa aftar yom yaitu yang dikenal dengan puasanya Nabi Daud alaihi salam. Naam. Puasa-puasa beliau di bulan suci Syaban ini beliau lakukan bebas waktunya. Waktunya bebas, tidak terkait dengan hari Senin dan hari Kamis, tidak terkait dengan pertengahan bulan, ya. Kaitannya dengan bulan purnama yaitu tanggal 13, 14, 15 yang dikenal dengan puasa Biyub dan juga beliau tidak terikat dengan puasa Dawud alaihi salam. Bebas mau puasa hari Sabtu, hari Ahad. Nah. Yang jelas beliau memperbanyak puasa di bulan ini. Barakallahu fikum. Kemudian, ma'asyaral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di antara keutamaan bulan Sya'ban dalam hadis yang sahih selain bulan ini dikenal oleh para salaf adalah bulan untuk awal mula mensucikan diri sebelum menjumpai bulan suci Ramadan. Sehingga ketika datang bulan suci Ramadan, posisi kaum salaf berharap badannya telah suci dari lumuran dosa-dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka giat untuk memakmurkan bulan Sya'ban ini. Bagaimana caranya? Ketika di waktu paginya mereka meriahkan dengan puasa tatawu', puasa-puasa sunnah dan ketika malamnya mereka meriahkan dengan tilawatul Quran sehingga banyak kaum salaf yang tidak sedikit di antara mereka menutup menutup dagangannya, menutup dagangannya di bulan Sya'ban, ya mereka benar-benar mempersiapkan dirinya untuk bagaimana caranya bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan dalam keadaan dirinya adalah orang yang telah bersih dari dosa-dosa. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Oleh sebab itu sudah pantas untuk kita semua mengetahui apa saja keutamaan di bulan Ramadan sampai-sampai mereka begitu mengistimewakannya hingga mereka mempersiapkannya dari bulan Sya'ban menyambut bulan Ramadan mereka persiapkan dari masuknya bulan Sya'ban Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah Kitab yang akan kita bahas ini adalah apa yang telah disebutkan fawaidnya oleh Syekh Ahmad An-Najmi rahimahullahu taala. Sebelum kita mengetahui bagaimana kadar keilmuan beliau dan apa yang beliau sampaikan, kita ingin mendengar siapa itu Syekh Al-Allamah Ahmad bin Yahya An-Najmi rahimahullahu taala. Beliau namanya adalah Syekh Al-Allamah Al-Muhaddits Al-Musnid Al-Faqih. Ya. Seorang syekh, seorang yang sangat alim, seorang ahli hadis dan yang memiliki sanad riwayat sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari periwayatan hadis-hadisnya. Dan ini sangat sedikit seorang alim, seorang muhadid yang memiliki riwayat ya, yang memiliki riwayat yang terus bersambung dengan cara tertentu. Naam. Sangat sedikit dari kalangan para ulama. Al-faqih, beliau juga seorang yang mengerti tentang ilmu agama. Hamil rayati sunnah. Beliau adalah pembawa bendera sunnah dan hadis di provinsi Jezan. Beliau adalah seorang alim besar di provinsi Jezan dan sekaligus mufti, sekaligus mufti di masanya, Rahimahullah taala. Beliau rahimahullah berasal dari Al-Syabir. Al-Syabir keluarga Syabir dari Bani Humaid, salah satu kabilah yang terkenal di provinsi Jezan. Beliau lahir di desa An-Najamiyah. Oleh sebab itu beliau dikenal dengan Syekh Ahmad An-Najmi. Karena menyandarkan kepada kampungnya, desanya, ya, Contohnya ketika antum belajar ke luar negeri, fulan, namanya misalnya Muhammad. Muhammad siapa? Muhammad al-Indonesia. Mafhum? Muhammad orang Indonesia. Kalau dia orang Indonesia sendiri, namanya Muhammad banyak. Muhammad siapa? Muhammad Pemalang, Muhammad Tegal, Muhammad Pekalongan. Mafhum? Dan beliau, Syekh Ahmad An-Najmi lahir di desa an Najmiyah bagian utara kata Samitah, provinsi Jezan. Beliau terlahir sebagai anak semata wayang. Syekh Ahmad rahimahullah terlahir sebagai putra tunggal yang senantiasa mendapatkan perhatian besar dari kedua orang tuanya. Kenapa? Karena dahulu Orang tua Syekh Ahmad An-Najmi selama tidak memiliki anak mereka selalu berusaha dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka benar-benar ingin dikaruniai seorang anak sampai-sampai mereka tidak putus asa dan terus berusaha serta berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala hingga sewaktu-waktu Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan untuk mereka berdua seorang bayi laki-laki yang mereka beri nama Ahmad. Ahmad An-Najmi kecil ini orang tuanya telah bernazar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka bernazar bahwasanya mereka tidak akan pernah membuat Ahmad An-Najmi, si kecil ini, menyentuh urusan dunianya. Mereka benar-benar akan mengabdikan Muhammad Ahmad An-Najmi di jalan Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka rela semua kebutuhan Ahmad An-Najmi kecil ini ditanggung oleh orang tuanya. Semuanya pendidikannya apapun mereka tidak rela Ahmad An-Najmi ini berpikir walau sesaat tentang urusan dunianya. Benar-benar difokuskan oleh orang tuanya. Terus dididik. Ini nazar kedua orang tuanya. Cita-citanya ingin menjadikan Ahmad tersebut sebagai seorang alim yang besar. Yang mengabdi untuk Islam. Membela agama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan konsekuensi tanggungan hidupnya mereka rela untuk menanggungnya. Ini kedua orang tua Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi rahimahullahu taala. Beliau rahimahullah mulai tumbuh di keluarga yang saleh. Kemudian beliau mulai masuk ke dalam sekolah di sekolah anak-anak desa Najmiyah. Disitulah beliau mulai mengawali belajar dengan membaca, menulis, kiraatul Quran sejak kecil. Fokus untuk masalah babudin agama, ya. Tidak disibukkan dengan urusan dunianya, tidak ada cerita main, tidak ada cerita apapun. Dan sejak saat itulah tanda-tanda kejeniusan beliau sudah mulai nampak. Sudah mulai muncul Beliau rahimahullah saking semangatnya ketika sekolah anak-anak usai pada siang hari mereka pulang Syekh Ahmad yang masih kecil ini tidak rela untuk pulang kembali ke pangkuan orang tuanya justru dari sekolah dia berpindah masuk ke dalam masjid dia berpindah masuk ke dalam masjid yang dihadiri oleh orang-orang dewasa. Halakoh yang besar dihadiri oleh orang-orang yang dewasa. Beliau rahimahullah mengambil ilmu dari syekh di sana bersama dengan kedua pamannya Belajarnya bareng dengan kedua pamannya. Siapa pamannya? Kedua pamannya adalah Syekh Abduh bin Muhammad Aqil An-Najmi dan Syekh Yahya Faqih Absi Al-Yamani. Pamannya dua-duanya adalah seorang guru, seorang syekh. Ya. Dan mereka juga belajar menimba ilmu dari gurunya. Syekh Ahmad ini diajak yang masih kecil. Halakoh bareng duduk bersama menimba ilmu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, perkembangan beliau sangat pesat. Beliau telah hafal Al-Qur'an sebelum usia 10 tahun. Ya. Sebelum usia 10 tahun, beliau telah berhasil menghafal Al-Qur'an. Kemudian beliau mulai dicanangkan jam belajarnya itu untuk menghafal matan-matan mutun yang berkaitan dengan dasar-dasar ilmu Al-Qur'an terlebih dahulu. Dasar-dasar ilmu Al-Qur'an. Beliau belajar Al-Qur'an kepada Syekh Utsman bin Utsman Al-Hamli dengan bacaan yang mujawad Tahu bacaan mujawad Sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Bukan belajar yang penting bisa baca. Tidak. Betul-betul bacaan yang mujawad. Kemudian beliau mulai menghafal matan-matan dari Tuhfatul Atfal, Hidayatul Mustafid, Asalatatul Usul, Al-Arba'in, An-Nawawiyah, kemudian Al-Hisab, dan Khot. Apa itu Khot? Khot itu adalah ilmu tentang tata tulis Arab. Ya, ilmu tentang tata tulis Arab. Beliau benar-benar menguasai semua materi ini sebelum beliau berusia balik. Semuanya telah berhasil beliau hafal di samping dengan Al-Qur'an yang jumlahnya 30 juz dan semuanya beliau kuasai sebelum beliau masuk usia balik. Mulailah di sana perjalanan beliau semakin tinggi. Beliau diperintah oleh para guru-gurunya untuk menimba ilmu ke tempat-tempat yang lainnya. Sehingga guru-guru beliau itu sulit untuk disebutkan keseluruhannya. Akan tetapi di sini muridnya Syekh Muhammad bin Hadi ya, beliau mencoba untuk mengumpulkan beberapa guru yang ternama. Mengumpulkan beberapa guru yang ternama yang ditimba darinya ilmu-ilmu. Di antaranya adalah Syekh Al-Allamah Hafiz bin Ahmad Al-Hakami. Kemudian Syekh Ibrahim bin Muhammad Al-Amudi. Beliau selaku qadhi di Samitah di masanya. Dan Syekh Abduh bin Muhammad Aqil An-Najmi. Siapa? Pamannya. Ya. Serta Syekh Ali bin Uthman Ziyad As-Sumali. Dan Syekh Al-Allamah Muhammad bin Ibrahim Al-Syekh. Keturunan dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala yang menyusun kitab At-Tauhid dan salah usul yang sering kita temukan. Kemudian juga Syekh Yahya Faqih Al-Absi Al-Yamani, siapa? Pamannya lagi. Dan Syekh al allama Abdul Aziz bin Baz rahimahullah rahimahumullahu jami'an rahmatan wasi'ah. Ini guru-guru beliau rahimahullah taala. Jadi beliau benar-benar menimba ilmu dari para ma'rufin, dari orang-orang yang jelas ilmunya, bukan orang yang baru, bukan orang yang tidak diketahui sanat asal usulnya dan tidak dikenal oleh para ulama. Setelah beliau selesai masa belajarnya, beliau mulai menerima tugas dan diberikan jabatan-jabatan diberikan jabatan-jabatan. Beliau rahimahullah bertugas sebagai pengajar di beberapa madrasah Syekh Abdullah Al-Qarawi sebagai guru. Syekh besar belajar uh, menjadi seorang guru secara sukarela. Tidak pernah beliau dibayar untuk jabatan ini sebagai guru. Dan demikianlah dakwah salaf. Ya, ahlu sunnah mereka sama sekali tidak pernah mau menghitung tentang nominal biaya. Ya, saya memberikan ilmu yang sangat berharga, manusia bisa bahasa Arab, manusia bisa mengetahui ilmu tauhid, ilmu fiqih, ilmu Quran, ilmu hadis, ilmu sirah. Nah. Kemudian saya harus dibayar berapa? Ini bukan tariqatus salaf. Mereka senantiasa menjauhkan dirinya dari yang namanya meminta upah dari manusia wal billah. Mereka yakin ketika mereka meminta upah dari manusia, upahnya yang dari Allah Subhanahu wa taala juga akan berkurang. Pahala dan apa yang telah disiapkan untuk Allah untuk dirinya dari Allah Subhanahu wa taala juga akan turut berkurang. Ya, akhi. Engkau sedang membuat manusia beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Engkau sedang menyelamatkan mereka dari kesyirikan. Engkau sedang membimbing manusia kepada sunnah. Kemudian nilaimu mau dihargai dengan angka rupiah. Apakah demikian nilai ikhlasmu hanya dinilai dengan rupiah? Mana yang lebih kita terima? Nilai rupiah atau nilai balasan dari Allah Subhanahu wa taala? Tentu kalau nilainya rupiah kita akan minta yang jauh lebih banyak. Kalau nilainya rupiah. Tapi itu pun tidak bisa menyamai pahala yang besar yang kita hasilkan dari ilmu ta'lim. Pada tahun 67 beliau ditunjuk oleh pemerintah sebagai pengajar di desa beliau sendiri an najmiyah ya setelah beliau berhasil mendidik anak-anak di semua madrasah-madrasah ditarik sama pemerintah untuk kembali mengajar di kampungnya ya dimajukan kampungnya sampai pada tahun 72 beliau ditunjuk sebagai imam masjid dan pengajar di desa Abu Subailah di daerah Ar-Ridha terus berkembang. Beliau mulai masuk ke kota Madinah pada tahun 94. Beliau ditunjuk oleh al wizar Al-Ajal di provinsi Jezan sebagai wa'id dan mursyid. Pembimbing dan penasehat. Untuk siapa? Masyarakat. Di kota? Di kota mana? Hah? Jezan. Naam. Beliau menjalani tugas yang mulia tersebut dengan sebaik-baiknya hingga pertengahan tahun 87. Berarti masa jabatannya berapa tahun? Tiga tahun. Setelah itu beliau mulai mengajukan permohonan. Ya, permohonan. Apa permohonannya? Beliau ini mengundurkan diri dari status sebagai wa'id dan mursyid, penasehat pembimbing untuk masyarakat. Beliau mulai mengajukan diri untuk tolong kembalikan saya ke kampung An-Najamiyah. Mengundurkan diri, minta untuk dikembalikan ke kampung An-Najamiyah. Fungsinya untuk apa? Untuk kembali beliau bisa tadris, mengajar. Kembali untuk mengajar, membimbing dan mengajarkan qala Allah dan qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tahun 89 pada awal tahun beliau pindah dari pusat kota Jezan ke kota Samitah. Tujuannya juga sama, untuk mengajar di Al-Ma'had Al-Ilmi yang ada di sana. Beliau mengajar di ma'had tersebut hingga sampai usia beliau sudah masuk usia pensiun. Masuk usia pensiun kurang lebih usia tersebut beliau habiskan di sana selama 21 tahun. Setelah sebelumnya beliau berkeliling ya, kembali ke sana mengajar selama 21 tahun mengabdi tanpa digaji. Para salaf. Sejak memasuki masa pensiun, beliau sibuk mengajar. Bukannya setelah pensiun dari madrasah, kemudian beliau taqa'ud sudah. Istirahat di rumah, gak ngapa-ngapain, tidak. Beliau tetap sibuk mengajar di rumah kediaman beliau sendiri. Beliau buka rumahnya. Ya. Untuk orang-orang yang ingin ta'lim setelah dari jam madrasahnya, datang ke tempat beliau. Rumah beliau ya. Di sampingnya ada sebuah masjid. Di dalam masjid tersebut, beliau juga mendirikan taklim pekanan. Taklim pekanan. Dan juga beliau lakukan ini di sejumlah masjid-masjid yang lain yang ada di provinsi Jezan. Semua itu beliau lakukan sambil beliau juga memiliki tugas fatwa. Masih memiliki tugas fatwa, dimintai fatwanya oleh manusia, oleh para pemerintahnya. Nah, rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Kalau antum ingin mengetahui bagaimana kiprah beliau dalam dakwah, antum bisa membaca karya-karya beliau atau syarah perjalanan beliau karena sangat menakjubkan. Di antara murid-murid beliau sangat banyak Akan tetapi kita menyebutkan beberapanya yang masyhur dari murid Syekh Ahmad An-Najmi rahimahullahu taala. Di antaranya adalah Syekh Al-Allamah Al-Muhaddits Nasir Sunnah Rabi' bin Hadi Al-Madkhali. Beliau yang sekarang usianya nomor dua paling tua dari para ulama kibar. Nomor dua yang paling tua dari ulama Al-Kibar Syekh Rabi beliau adalah murid dari Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi rahimahullahu taala. Kemudian Syekh Al-Allamah Al-Faqih Zaid bin Muhammad bin Hadi Al-Madkhali yang baru meninggal tahun kemarin. Yang baru meninggal tahun kemarin. Dan juga Syekh Al-Allamah Ali bin Nasir al faqih dan Syekh Al-Allamah Muhammad bin Hadi Al-Madkhali. Hafizahullah Ta'ala. Mereka adalah murid-murid beliau. Dan karya-karya tulis beliau rahimahullah amat banyak. Amat banyak. Sampai belasan. Yang jelas beliau rahimahullah wafat pada hari Rabu tanggal 20 Rajab tahun 14 29 Hijriah. 23 Juli berarti. 2008. Meninggal tahun berapa? 2008. Beliau wafat dalam kondisi usianya adalah 83 tahun rahimahullahu rahmatan wasi'ah wa ghafara lahu wa sakanahu fasiha jannatih. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi rahimahullahu taala. Dan kitab yang akan kita baca adalah kitab yang sengaja disusun oleh sebagian muridnya. Beliau rahimahullah mengawali dengan bacaan al-khutbah al-hajah alhamdulillah seperti biasanya sampai akhir kemudian beliau mengatakan thumma amma ba'd adapun selanjutnya i'lamu rahimakumullah kata Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi rahimahullah i'lamu rahimakumullah ketahuilah semoga kalian semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala أن الله عز وجل فضل شهر رمضان على سائر الشهور بأنه أنزل فيه القرآن Ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengutamakan bulan Ramadan dibandingkan bulan-bulan yang lainnya. Bahwasanya keutamaan yang paling besar, yang paling menonjol dan menjadi sebab dan menjadi sebab mulianya bulan tersebut adalah di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'an mengapa begitu spesial? Mengapa begitu mulia? Ayuhan nas, Al-Quranul Karim adalah kitab yang dijadikan sebagai pedoman dan rujukan semua manusia. Agar mereka semua dan kita tidak ada yang tersesat dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Seandainya Allah subhanahu wa ta'ala tidak menurunkan Al-Quranul Karim, kita semua akan halak. Kita semua akan binasa. Semua kita akan masuk ke dalam neraka jahanam. Apa yang mau diandalkan? Kitabnya Nasara sudah dirubah. Kitabnya Yahudi sudah dirubah. Zabur telah dirubah. Siapa? Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab suci Al-Qur'an yang beliau sendiri, yang Allah Subhanahu wa taala yang menjaganya tidak orang lain dan tidak butuh dengan siapapun. Bahkan kitab suci ini sangat spesial. Sampai-sampai tidak bisa ditiru kalimatnya dan susunan kalimatnya. Dan membuat semua para syair, semua ahli bahasa sangat geram terhadap Al-Quranul Karim. Tidak mungkin dirubah. Tidak mungkin diganti karena susunannya nanti akan jelek. Dan Allah buat dengan lisanun Arab. Dengan bahasa Arab. Ya. Sampai-sampai Allah menantang semuanya yang mereka mengaku mampu mendatangkan yang seperti Al-Qur'an. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa'tu bimitslih in kuntum shadiqin." Silakan kalian datangkan yang seperti Al-Qur'an 30 juz. 6000 ayat lebih, silakan. Mereka tidak mampu. Allah turunkan fa'tu bi'ashri suarin. Kalau begitu kalian tidak mampu 30 juz, datangkan 10 surat saja. Yang seperti Al-Qur'an. Ditantang para sastrawan, bukan zaman sekarang, nggak ada manfaatnya zaman sekarang. Orang-orang terdahulu kaum Arab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an dengan lisan mereka sendiri. Mereka ditantang para sastrawannya untuk mendatangkan yang seperti Al-Qur'an. Sepuluh surat. Tidak mampu, kata Allah, kalau begitu datangkan satu ayat. Yang indahnya seperti Al-Quran, yang maknanya seluas Al-Quran dan bisa dijadikan pedoman untuk manusia sampai yaumul qiyamah. Tidak bisa. Kemudian Allah katakan kalau begitu kalian semuanya bergotong royong, ta'awun. Dari bangsa jin dan manusia. Datangkan yang seperti Al-Quran, semampu kalian. Tidak mampu. Demikianlah keutamaan Al-Quranul Karim. Oleh sebab itu Al-Quranul Karim akan terus dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah lah yang menjaganya upaya untuk menghancurkan Al-Quran, membumi hanguskan Al-Quran, itu telah ada. Dari zaman dahulu, pelecehan terhadap Al-Quran itu sudah terjadi sejak zaman dahulu, bukan baru-baru. Ya, ada yang melecehkan baru heboh, ya, baru hebohnya sekarang. Seakan-akan Al-Quran tidak pernah dilecehkan dari dulu. nah. Semua para sahabat mengetahui bahwasanya Al-Quranul Karim adalah kitab yang mulia. Tidak pantas dilecehkan. Akan tetapi penyebab Al-Quran tersebut dilecehkan itu ada dua. Ya, kekuatan kaum muslimin yang lemah atau keimanan kaum muslimin yang lemah. Ketika kekuatan kaum muslimin yang lemah seperti di zaman para nabi, Al-Quran dilecehkan di zaman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kaum muslimin lemah, sehingga mereka membela nya dengan jihad. Adapun sekarang pada zaman ini kaum muslimin sangat banyak. Akan tetapi apa? Bagai buih di lautan. Imannya menurun, akhlaknya menurun, moralnya menurun, ilmunya menurun kecintaannya terhadap sunnah menurun. Kemudian setelah Al-Quran diajak baru marah. Nah, baru marah. Nah, setelah capek-capek, nah ternyata tidak dapat hasil. Nah, tafadhol. Nah. kita lanjutkan. Beliau rahimahullah mengatakan Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Wa fima yuzkar anna al-kutub al-ula kanat tanzulu fih. ولكن كانت الكتب الأولى تنزل دفعة واحدة disebutkan bahwasanya semua kitab-kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada para rasul ya, kepada Dawud, kepada Nabi Musa, kepada Nabi Isa, kepada Nabi Muhammad. Nah, semuanya diturunkan pada bulan Ramadan. Semuanya diturunkan pada bulan Ramadan akan tetapi semuanya diturunkan duf'atan wahidah ya sekaligus amma kitabuna adapun kitab kita Al-Qur'anul Karim faqad nazzala jumlatan ila baitil izzah bis sama'id dunya adapun Al-Qur'anul Karim itu setelah Allah tulis di dalam Lauhul Mahfuz ya, kemudian Allah turunkan di tempat yang namanya Baitul Izzah. Bait Al-Izzah. Rumah yang mulia. Letaknya ada di langit dunia. Ya, langit yang tepat berada di atas kita. Berhenti sampai situ. Langit ada berapa lapis? Tujuh. Ya. Dari lauhul mahfuz letaknya ada di samping arsyur rahman turun melewati kursi kemudian melewati enam lapis langit sampai berhenti di langit dunia sekaligus kama uthira dzalika an ibni abbas sebagaimana yang telah disampaikan oleh Ibnu Abbas. Kemudian setelah berhenti di langit dunia ini di bulan suci Ramadan baru turun disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantara malaikatnya yang mulia yaitu Jibril alaihi salam secara mufarroko, terpisah-pisah sesuai dengan kondisi, keadaan dan tempat-tempat yang berbeda. Terkadang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang safar turun ayat, terkadang sedang perang turun ayat, terkadang sedang melakukan ibadah salat turun ayat, terkadang sedang berada bersama istrinya, yaitu siapa? Aisyah radhiyallahu taala anha dan tidak pernah ada seorang istri selain Aisyah ya yang pernah merasakan bagaimana sakitnya Rasulullah saw alaihi wasallam ketika menerima wahyu. Waktu itu Rasulullah saw alaihi wasallam berada kepalanya di atas pangkuan Aisyah radhiyallahu taala anha Tiba-tiba badannya sangat berat. Seketika. Kemudian mulai berkeringat. Nah, dan Aisyah merasakan benar-benar sakit tubuhnya. Nah, setelah itu Rasulullah mengatakan telah diturunkan padaku sebuah ayat, kemudian beliau baca. Demikian pula ketika beliau berada di atas ontanya, ketika turun ayat, ontanya langsung jatuh tersungkur tidak mampu mengemban badan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sedang menerima wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh sebab itu, di dalam ayat Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Inna sanulqi alaika qawlan saqila. Sesungguhnya kami wahai Muhammad akan menyampaikan kepadamu ucapan yang sangat berat. Ucapan yang sangat berat secara zat dan secara makna. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa Qur'anan faraqnah litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukth. Dan Al-Qur'an kami turunkan dengan terpisah-pisah kata Allah Subhanahu wa taala. Terpisahnya dari mana? dari langit ketujuh, bukan dari atas Lauhul Mahfuz. Dipisahnya mulai dari Baitul Izzah. Kami turunkan Al-Qur'an secara terpisah-pisah taqra'ahu 'alan nas, agar engkau mudah membacakannya kepada manusia. Lima ayat disampaikan, tiga ayat disampaikan. Abum, Lebih mudah karena mereka sedang menghafal. Fa akhbara anna al-Qur'an unzila ala abdihi wa rasulihi mufarraqa. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan bahwasanya Al-Qur'an diturunkan kepada Nabi Muhammad sebagai rasul dengan cara terpisah-pisah. Kenapa demikian? Kenapa kok dipisah-pisah sama Allah Subhanahu wa taala? Tidak diturunkan sekaligus seperti halnya kitab-kitab umat terdahulu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kadzalik linutsabbita bihi fuadak wa rattalnahu tartila." Orang-orang kafir mengatakan, "Laula nuzila hadzal Qur'anu jumlatan wahidah." Kenapa sih Al-Qur'an itu tidak diturunkan sekaligus kepada si Muhammad agar kita mudah mencari kesalahan-kesalahannya Kenapa kok secara terpisah-pisah? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Kadzalik." Dijawab pertanyaannya orang kafir, "Kadzalik linusabbita bihi fuadak wa rattalnahu tartila." Yang demikian itu karena kami ingin mengkokohkan keimananmu, hatimu, wahai Muhammad. Sehingga kami baca Al-Quran tersebut kami bacakan untukmu dengan cara pelan-pelan, tartil. Ya. Allah Subhanahu wa taala kata Syekh menurunkan Al-Qur'an secara terpisah dalam rangka kullama alqal kafir syubhatan raddallahu alaihim fiha. Dalam rangka ketika orang kafir mulai ya menyebarkan virus-virus pemahaman-pemahaman, kerancuan-kerancuan di dalam agama Islam Allah Subhanahu wa taala langsung bantah dan dipatahkan dengan Al-Qur'anul Karim, ya. Jadi ada dulu kejadian baru dijadikan ini loh solusinya. Kejadian dulu baru ini solusinya. Ya. Ada kerancuan dikasih jawaban oleh Allah. Ada jalan buntu dicarikan solusinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kullama su'ila an syai'in radallahu azza wa jalla 'ala sa'il awis sa'ilin. Dan juga dalam rangka supaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibela oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah sedang dihujani pertanyaan-pertanyaan yang beliau tidak tahu jawabannya. Ya. Pertanyaan-pertanyaan yang beliau tidak tahu jawabannya. Kalau seandainya beliau tidak mampu menjawabnya, Ya berarti sama, bukan utusan Allah. Kan seperti itu. Tapi ketika beliau bisa menjawabnya dengan benar dan tepat, menunjukkan bahwasanya beliau benar-benar utusan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, terkadang kaum Yahudi ya, mencoba tanya kepada Nabi Muhammad tentang permasalahan roh. Roh. Ya. Bagaimana sih roh itu? Ditanya. Beliau tidak bisa menjawab sampai Al-Quran turun menjelaskan apa itu roh. Dan juga pertanyaan-pertanyaan yang lainnya. Yang jelas kata Syekh rahimahullah Al-Qur'an diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sekaligus sampai di Baitul Izzah pada saat bulan Ramadan ketika malam Lailatul Qadar ya, turunnya Al-Qur'an pada saat bulan Ramadan di malam Lailatul Qadar. Oleh sebab itu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Qur'an." Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan pada saat itu Al-Qur'an. Hudan linnas kami turunkan Al-Quran sebagai petunjuk untuk manusia. Cahaya bagi mereka. Wabayinat minal huda wal furqan. Di dalamnya ada berbagai macam penjelasan tentang urusan manusia. Semuanya lengkap. Bayinat minal huda wal furqan dari yang namanya penjelasan-penjelasan berupa hidayah, metode, cara bersikap dalam berinteraksi, dalam bermuamalah, eh, dalam beribadah, dalam beramal, dalam berharap dan dalam menanamkan rasa ketakutan. Semuanya diatur. Bahkan urusan duniawi mereka semuanya lengkap berkaitan dengan urusan kepemerintahan, ya, urusan tata negara, nah, urusan perceraian, urusan pernikahan, urusan jual beli, semuanya lengkap, urusan wasiat, wakaf, ya, warisan, semuanya tidak ada yang kurang. Allah Subhanahu wa taala jadikan itu semua agar dijadikan pedoman bagi manusia. Faman syahida minkum syahr falyasum. Maka barang siapa di antara kalian yang bisa menemui bulan ini, bulan Ramadan, falyasum. Hendaknya berpuasa. Wa man kana maridan aw ala safarin fa min ayamin ukhar. Dan barang siapa yang dia dalam kondisi sakit di bulan tersebut atau dalam perjalanan safar fa min ayamin ukhar. Maka dia diizinkan untuk mengkodok puasanya di hari yang lain setelah selesai bulan suci Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi mengatakan "Amar Allah bisiyamihi syukran li ni'matil Qur'an. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berpuasa di bulan ini dalam rangka mensyukuri nikmat Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berpuasa satu bulan full. Kata Syekh, dalam rangka mensyukuri nikmatnya Al-Qur'an. Al-Qur'an yang kita punya tidak bisa diganti, tidak bisa ditiru, dijadikan sebagai pedoman hidup ila yaumil qiyamah dan Allah yang akan menjaganya. Setiap huruf yang dibaca pahalanya akan diberikan 10 kali lipat. Satu ayat yang dibaca berapa pahala yang akan dia peroleh? Bacaannya bisa dijadikan sebagai obat syifa. Bacaannya bisa menjadikan penghalang dan penghilang seseorang dari mendapatkan kesedihan. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kata Syekh, "Wa ni'matul Qur'an ni'matun la tuwaziha ni'mah." Nikmat Al-Qur'an adalah nikmat yang tidak ada tandingannya sama sekali. Fallahu azza wa jalla Allah Subhanahu wa taala anzal al-Qur'an bilisanin arabiyyin mubin. Yang pertama Allah menurunkan Al-Qur'an dengan bahasa Arab yang jelas wa baqiyan fi ummati Muhammadin ila yaumil qiyamah. Dan Al-Qur'an akan terus ada pada umatnya Nabi Muhammad sampai yaumul qiyamah. Kalimat ini Al-Qur'an akan terus ada sampai yaumul qiyamah diluruskan oleh murid-murid dari Asyikh Ahmad bin Yahya An-Najmi rahimahullahu taala. Beliau seharusnya mengatakan bahwasanya Al-Qur'an baqin ila masya Allah. Al-Qur'an akan terus ada sampai Allah Subhanahu wa taala menghendaki. Kalau Allah tidak menghendaki, Al-Qur'an juga akan hilang. Bukan mengatakan Al-Quran akan terus ada sampai yaumul qiyamah. Mengapa? Dikarenakan ada hadis yang sahih dari sahabat Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu taala anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qal yadrusul Islam kama yadrusu washyu taub hatta la yudra." ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة ولا يسرى على كتاب الله في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية وتبقى طوائف من الناس الشيخ الكبير والعجوز يقولون أدركنا آباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله فنحن نقولها beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Islam ini nanti akan hilang. Agama Islam akan punah. Kama yadrusu wasyu thawb. Sebagaimana lunturnya warna pakaian. Hatta la yudra ma siyam. Wala salah, wala nusuk, wala sadaqah sampai manusia itu tidak ada yang tahu dan tidak ada yang kenal apa itu puasa, apa itu sholat, apa itu haji, apa itu sedekah. Mereka tidak ada yang tahu. Wala yusra ala kitabillahi fi laylatin. Dan Al-Qur'anul Karim akan dicabut secara keseluruhan pada suatu malam. Yakni keberadaannya secara zatnya sudah tidak ada lagi, tidak bisa dijumpai lagi. Ya. Kalau kita bahasakan apa? Fosil, ya. Saking nggak bisa ketemu lagi, sudah nggak tahu di mana, ya. Sudah nggak ada. Bahkan semua manusia tidak memiliki satu ayat yang mereka bisa hafal di dalam dada-dada mereka. Al-Fatihah pun mereka tidak punya. Fala yabqa fil ardi minhu ayah. Maka tidak ada yang memiliki di atas muka bumi ini satu ayat pun. Tidak memiliki secara huruf ataupun tidak memiliki secara hafalan. Fala yabqa minhu fil ardi ayatun. Tidak ada satu ayat pun yang dibaca di atas muka bumi. Wa tabqa minan nas. Yang tersisa adalah sekelompok manusia yang mereka itu adalah syekhul kabir wal ajuz adalah kakek-kakek yang sudah tua bangka dan wanita-wanita yang sudah tua renta. Mahfum ya? Sudah pegang tongkat, sudah adanya duduk di atas kursi. Yaqulun mereka cuma mengatakan adrakna aba'ana ala hadhil kalimah. Dulu nenek moyang kami pernah mengatakan la ilaha illallah. Sekarang udah nggak ada orang yang ngucapin la ilaha illallah. Subhanallah. Kalau sekarang apa ceritanya orang zaman dulu? Dulu saya masih mandi di sungai. Kan gitu ya? Dulu saya perjalanan cuma gitu. Kan seperti itu. Mereka untuk menceritakan agama, mereka untuk menceritakan agama tidak tahu. Yang mereka tahu hanyalah dahulu nenek moyang kami. Ini sudah tua rentan yang ngomong. Bukan masih syabab. Dahulu nenek moyang kami pernah mengatakan la ilaha illallah. Fanahnu naquluha. Cuma itu yang kita tahu dan ya itu aja yang kita cuma baca. Mereka tidak tahu salat, tidak diajarkan salat. Tidak tahu puasa, tidak diajarkan puasa, tidak tahu haji, tidak diajarkan haji. Bahkan pertanda bahwasanya al-haram, Ka'bahnya sudah tidak ada. Ka'bahnya sudah tidak ada lagi. Ma'asyaral muslimin, rahimani wa rahimakumullahu jami'an, asyahid, ya, yang menjadi titik poin pembahasan adalah ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala yusra ala kitabillah fi lailatin fala yabqa fil ardi minhu ayah. Allah Subhanahu wa taala akan mencabut Al-Qur'an secara keseluruhan pada suatu malam yang setelah itu tidak ada lagi di atas muka bumi ini orang yang bisa mendapati satu ayat pun, tidak secara hafalan ataupun secara tertulis. Kata Syekh Al-Albani rahimahullahu taala وفي هذا الحديث نبأ خطير Dalam hadis ini ada berita yang sangat mengkhawatirkan. Sangat berbahaya. Wa huwa annahu sawfa ya'ti yaumun al Islam yumha atharuh. Yaitu nanti akan datang zaman bahwasanya Islam yumha atharu benar-benar tidak bisa dideteksi lagi bekas-bekasnya. Tidak bisa didapati lagi sisa-sisa bukti keislaman. Wa 'alal Qur'an fayurfa. Bahkan Al-Qur'an pun tidak bisa dapat dicari lagi. Yurfa, semuanya telah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Fala yabqa minhu wala ayatun wahidah tidak tersisa sama sekali bahkan satu ayat pun kata Syekh Al Albani rahimahullah wa dzalika la yakunu qat'an illa ba'da ay yusaytara al-islam 'ala al-qurah al ardiyah jami'uha wa takunu kalimatuhu fiha hiya al-'ulya dan ini tidak akan mungkin terjadi kecuali setelah semua bumi itu tidak ada orang yang mengerti tentang Islam. Sudah ada tidak ada yang tahu tentang Islam, sudah Al-Qur'an dicabut. Tidak ada orang yang mau menjadikan Al-Qur'an sebagai rujukan, pedoman yang dibaca, lebih senang membaca hal-hal yang lain dibandingkan Al-Qur'an. Ya, lebih senang menghormati ya, kitab-kitab dan surat-surat yang lain dibandingkan Al-Qur'an. Maaf. Ya. Maaf ijazah ketika ketekuk sedikit saja, saya nggak bilang sobek ya, ketekuk sedikit saja, kira-kira kecewanya bagaimana orang yang memilikinya? Saya tanya kepada antum yang memiliki ijazah, bagaimana perasaan antum ketika ijazah yang antum punya, doktor misalnya, ah, terlalu tinggi ya, ijazah SMA atau kuliah, ya, ketekuk saja. Kecewa kan? Al-Qur'an bukan ketekuk lagi, sobek, muhan, tidak tersentuh, berdebu. Ada yang kecewa? Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Koran satu hari Seseorang yang terbiasa membacanya tidak bisa membacanya. Apa yang dia rasakan? Gelisah. Ya. Bingung. Merasa gaptek. Ya. Merasa dibodohi tentang urusan dunianya. Sehingga dia harus baca koran. Untuk agamanya. Dia mampu merasa tenang sekian minggu bahkan sekian bulan tidak membacanya. Tidak mengkhawatirkan bagaimana kondisi agamanya. Al-Quran yang kita punya. Ironis. Nah, karena waktunya sudah habis kita cukupkan sampai sini. Ilahuna wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.